Kemudian beliau masuk ke dalam sub pembahasan mengenai idofatu qablu wa ba'du wa ghairu wa nadhairiha yaitu idofahnya lafat qablu, kemudian ba'du dan ghairu, dan juga kata-kata yang serupa dengan ketiga kata tersebut. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-410 sampai bait yang ke-412. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan mumpina an ghaironin adim tama lahu udhifana wiyan udima. Dan dommahkanlah secara mabni, ya binaan secara mabni. Ghairon, lafat ghairon. Berarti mabnikanlah dengan dommah lafat ghairon. Ya, kapan itu? In adim tama lahu udhifa. Jika engkau tidak mendapati mudhaf ilaih pada kalam tersebut. Artinya jika ada lafat ghairu yang setelah itu tidak ada mudhaf ilaihinya, maka bacalah dengan dhammah dan mabni. Nawiyan ma'udima, namun tetap meniatkan apa yang dihapus tersebut atau mudhaf ilaihi yang dihapus tersebut. Kemudian beliau melanjutkan qablu ka ghairu ba'du hasbu awwalu wa dunu wal jihatu aidan wa'alu. Dan lafat qablu itu seperti ghairu dari sisi hukumnya. Artinya kalau tidak ada mudhaf ilaihinya dibaca mabni dengan dhammah. Ya demikian juga lafat ba'du kemudian hasbu lafat awwalu ya kemudian dunu dan al jihatu yaitu arah-arah, ya, arah yang enam. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, itu juga sama. Wa'alu, dan juga lafat alu. Ya, alu nanti maknanya adalah fauqo. Kemudian beliau melanjutkan, wa'a'rabu nasban idha manukira qablan wa ma min ba'dihi qad dzukira yaitu dan orang-orang Arab terdahulu atau para ulama nahwu itu mengi'rab lafat qablu itu dengan nasab. Nasab dan nukiro dan juga nakiroh. Jadi dibaca qablan Ya, jadi asalnya qabla atau qablu menjadi qablan nah, dibaca mansub dan nakiroh. Wama min ba'dihi qad dzukira dan juga lafat-lafat yang disebutkan setelah qoblu tadi, ada ba'du, hasbu, awalu, dan seterusnya, itu juga orang Arab terdahulu atau ulama nahwu itu membacanya mansub dan nakiroh. Ya kapan itu? Sama ketika tidak ada mudhaf ilaihinya, ya. Kemudian nanti akan ada uh, kondisinya kapan dia itu dibaca nakiroh, ketika tidak ada mudhaf ilaihinya. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala beliau menjelaskan ketika bait ini beliau mengatakan dzakara majmu'atan minal lati tudafu Maka di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau menyebutkan isim-isim yang diidhofahkan artinya isim-isim yang dapat menjadi mudhof ya sekumpulan isim-isim yang dapat menjadi mudhaf. Wahia yaitu ghairu ya wa qablu wa ba'du wa hasbu wa awwalu wa dunu wal jihatus situ. Ya, beliau menyebutkan ghairu kemudian qablu Ya, lafat ghairu ini ya salah satu artinya itu selain kemudian qablu ya sebelum ba'du setelah hasbu itu cukup ya awalu itu yang awal atau pertama ya, ini salah satu artinya kemudian dunu itu selain wal jihatus situ dan juga arah yang enam wahia apa saja arah yang enam tersebut ama maka ya di depanmu wa khalfaka di belakangmu wa fauqaka di atasmu wa tahtaka di bawahmu wa yaminaka di sebelah kananmu wa wa shimalaka dan sebelah kirimu wa alu ya dan juga lafat alu ya lafat alu itu artinya nanti fauqa nah ini adalah isim-isim yang dia itu dapat menjadi mudhof artinya datang dalam keadaan idhofah Kemudian beliau melanjutkan wa qad ajmalal kalama fiha. Dan sungguh Ibnu Malik rahimahullahu taala ya telah meringkas penjelasan mengenai kata-kata ini. Ya artinya menyebutkannya tidak secara terperinci. Fadzakara ahkaman wa taraka ukhra. Nah, maka di sini disebutkan apa yang dimaksud ajmalah ya hanya menyebutkan secara tidak terperinci itu adalah Fadzakara ahkaman, maka Ibnu Malik rahimahullah taala menyebutkan sebagian hukum-hukum yang berlaku untuk kata-kata tersebut. Wataroka ukhra dan juga beliau meninggalkan sebagian hukum yang berlaku bagi kata-kata tersebut. Walamma kanat hadhil asma'u mimma yahtaju ilaihil mu'ribu ya ketika ya dan ketika Kata-kata tadi, ya ghairu, qoblu dan seterusnya itu, itu merupakan isim-isim yang perlu di-i'rob, ya, atau perlu dijelaskan kedudukan i'robnya. itu an atahaddatha anha bisyai'in minat tafsili. Maka saya, yaitu asyaih Abdullah Al-Fauzan, hafidhahullahu ta'ala, itu berpandangan bahwa perlu bagi saya untuk menjelaskan perincian yang berkaitan dengan hukum kata-kata tersebut. Ya karena Ibnu Malik rahimahullahu taala hanya menjelaskan secara ringkas, maka beliau merasa perlu untuk menjelaskan perincian hukum-hukum yang berlaku untuk kata-kata tersebut. Alat tartibil ladzi dzakarahu Malikin. Ya mengikuti urutan kata-kata dan juga urutan hukum yang disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala. Fahadihil asma'ul madhkuratu naw'ani. Maka isim-isim yang disebutkan tadi itu dapat dikelompokkan menjadi dua golongan. Al-awwalu, golongan atau kelompok yang pertama, kholisulismiyati. Ya, kholisulismiyati maka golongan yang pertama itu adalah kelompok atau golongan yang pertama yaitu kata yang dia itu murni isim. Ya murni isim. Fala yufidu ma'aha dzarfiyatan zamaniyatan wala makaniyatan. Karena kata-kata tersebut itu semata-mata atau murni isim, maka dia itu tidak membawa makna zorof zaman yang menunjukkan zaman, wala niatan dan juga tidak membawa makna makan. Artinya kata-kata yang masuk ke dalam kelompok yang pertama ini itu isim saja tidak mengandung makna zorof. Wayadakhulu tahta hadha, dan kata-kata yang masuk ke dalam kategori ini itu adalah ghairu wa hasbu. Yaitu kata-kata ghairu dan hasbu. Ghairu dan hasbu itu tidak membawa makna dhorof, baik itu zamaniyah atau makaniyah. Athani, kemudian kelompok yang kedua, ma yufidu ma'alismiyati dhorfiyatan zamaniyatan au makaniyatan. Ya, jadi kelompok yang kedua ini ma yufidu ma'alismiyati dhorfiyatan zamaniyatan au makaniyatan. Nah, kelompok yang kedua ini kata-kata tersebut itu bersama keisimannya ya berarti juga isim. Namun dia itu juga membawa makna zorof, baik zorofnya itu zamaniyah, ya dhorof yang waktu dan juga atau zorof yang makaniyah. zorof yang makan yang menunjukkan tempat. Wahuwal huwal baqiyatu. Dan yang masuk ke dalam kelompok ini, kategori ini itu adalah isim-isim yang tersisa. Berarti apa? Ya selain ghoiru dan hasbu, berarti ya qobelu, ba'du, awalu, dunu, dan seterusnya. Nah kemudian beliau masuk ke pembahasan yang pertama, Ghoiru. Ya, ghoiru. Apa itu ghoiru? Ismun mahadun la dhorfiyatun fihi. Ghairu adalah isim yang murni, ya, murni isim, yang tidak mengandung makna dhorof di dalamnya. Apa yang dimaksud ghairu maknanya itu adalah yadullu ala mukhalafati ma qablahu lima ba'dahu. Jadi makna yang dibawa oleh ghairu ini adalah yadullu ala mukhalafati ma qablahu lima ba'dahu yaitu menunjukkan bahwa sesuatu yang sebelum kata ghairu itu bertentangan atau berlawanan dengan kata yang setelah ghairu. Jadi pertentangannya apa-apa yang sebelum ghairu dengan setelah ghairu. Zatan au ardon. Baik berlawanannya itu dari sisi zat atau dari sisi penampakan. Fal awalu, maka contoh yang pertama, berarti yang pertentangannya itu secara zat, itu adalah nahwu at-tufahu ghairul, ghairul burtuqali. At-tufahu ghairul burtuqali. Apel itu bukanlah jeruk. Atau apa maksudnya? ay dhatut tufahi wa haqiqatuhu mukhalafatun lidzatil burtuqali wa haqiqatihi yaitu zat apel dan juga hakikat dari apel itu berbeda atau bertentangan dengan zat jeruk dan juga hakikatnya jeruk. Maka ini adalah contoh yang pertama. Wathani, kemudian contoh yang kedua, berarti yang ardon, yang secara penampakan itu adalah eh, nahwu kharajal faizu biwajahin ghairil ladzi dakhala bihi ya kharajal faizu biwajahin ghairil ladzi dakhala bihi yaitu pemenang tersebut itu keluar dari ruangan dengan wajah yang berbeda dengan wajah saat dia masuk ke ruangan tersebut. Artinya apa? Secara zatnya sama yaitu si pemenang alfa Izu. Tetapi yang berbeda itu adalah penampakannya. Ya, penampakan saat keluar dan masuk ruangan itu berbeda. Bimakna, maka makna dari jumlah tersebut, annal wajaha toro'a alaihi amrun ardiyun minas sururi wal ishroqi. Bahwa wajah pemenang tersebut, ya atau pada wajah pemenang tersebut itu muncul sesuatu yang tampak, sesuatu yang dapat dilihat. Minas sururi wal isroki berupa kegembiraan dan juga ya bersinar. Ya, seperti itu karena mungkin ya gembira mendapatkan hadiah atau dinyatakan sebagai pemenang. Kita lanjutkan Wahia mulazimatun lil idofati fi ghalibi ahwaliha. Dan lafat ghairu itu selalu datang dalam bentuk idofah pada mayoritas keadaannya. Kita lihat catatan kaki. Wa ma'adhalika, meskipun demikian, fahiya mutawaghilatun fil ibahami. Meskipun tadi dikatakan bahwa mayoritas keadaannya itu datang dalam keadaan idofah, Ya, meskipun demikian mutawaghilatun fahiya mutawaghilatun fil ibhami. Akan tetapi idhofahnya ghairu itu masuknya itu masih dalam sesuatu yang samar, sesuatu yang ibham, mubham. La tufiduhal idhofatu ta'rifan. Maka idofahnya lafat ghairu itu tidak membawa makna ma'rifah. Tetap maknanya itu ibham, ya, samar, belum pasti. Wa qad madha fi awalil babi. Dan sungguh telah berlalu penjelasannya pada awal bab. Kita kembali ke atas. Nah, wahiyya mulazimatun lil idhafati fi ghalibi ahwaliha. Dan lafat ghairu itu pada mayoritas keadaannya itu selalu dalam keadaan idhafah. Imma lafdhan wa ma'nan. Ya imma lafdhan wa ma'nan. Ya baik idhafahnya itu secara lafat dan juga makna. Au ma'nan faqat. Atau idhafahnya itu secara makna saja. Ya, artinya bisa jadi idofahnya itu secara lafad dan makna, bisa jadi secara makna saja. Fa'in dhukirol mudofu ilaihi, maka jika mudof ilaihi itu disebutkan setelah ghoiru, bi'an udhifat lafdhan wa ma'nan, ya sehingga idofahnya itu secara lafad dan makna, fahiyya mu'robatun ala hasabi halatil jumlati maka ketika lafat ghairu itu diidofahkan kepada kata, ya secara lafat dan juga makna, maka lafat ghairu itu menjadi mu'rob, mengikuti kedudukannya di dalam jumlah. Ya, jadi kalau it, e, mudof ilaihinya itu ada ya secara lafat dan makna, maka lafat ghairu itu menjadi mu'rob yang i'robnya mengikuti kedudukannya di dalam jumlah wala yadkhuluhat tanwinu. Dan lafat ghairu itu tidak memasukkan tanwin. Fa taqa'u khobaron. Maka lafat, lafat ghairu itu bisa kedudukannya sebagai khobar. Nahwu contohnya, annuhasu ghairul hadidi. Ya, annuhasu ghairul hadidi. Tembaga itu bukanlah besi. Maka lafat ghairu di sini itu karena diidofahkan kepada hadit ya secara lafat dan juga makna, maka dia itu menjadi mu'rab. Nah, di sini kedudukannya marfu sebagai khabar. Wataqa'u sifatan fi mithli qawlihi ta'ala. Wataqa'u sifatan. Dan juga um, ghairu itu bisa kedudukannya sebagai sifat fi mithli qawlihi ta'ala. Ya, sebagaimana contohnya itu ada pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat um, Hud ayat ke-46 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman innahu amalun ghairu salih innahu amalun ghairu salih ya sesungguhnya perbuatan tersebut itu um, bukan perbuatan yang baik. Ya, sesungguhnya perbuatan tersebut itu bukan perbuatan yang baik. Maka lafat ghairu di sini fa ghairu na'tun li amalun. Maka lafat ghairu di sini itu menjadi na'at atau sifat bagi lafat amalun. Wa qawlihi ta'ala dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Fatihah ayat ketujuh di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim." Itu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, ya bukan jalan mereka yang dimurkai. Maka di situ ada lafat ghairi. Fa ghairi sifatun lilismil mausuli alladzina. Maka lafat ghairi di situ itu kedudukannya sebagai ya sebagai sifat ya sifat atau naat bagi isim mausul yaitu alladzina. Kemudian amma idza lam yudhkaril mudhofu ilaihi ya adapun jika setelah ghairu itu tidak disebutkan lafat mudhof ilaihi fasayati hukmuha fil kalami ala qablu wa ba'du insyaallahu. Maka akan datang hukumnya pada penjelasan mengenai qablu dan ba'du insyaallahu. Nah, sekarang yang berikutnya tadi ghairu kemudian qablu wa ba'du. Ya, mengenai qablu dan ba'du. Zorfani mutaqabilani. Ya, qablu dan ba'du atau qabla dan ba'da itu adalah dua dhorof yang saling berlawanan. Al-awwalu yang pertama yaitu qablu yadullu ala sabaqi syai'in ala syai'in akhar. Itu menunjukkan ya menunjukkan ya mendahuluinya sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Wa taqaddumihi alaihi dan juga menunjukkan bahwa sesuatu tersebut itu ya lebih awal daripada sesuatu yang lain. Fizzamani awil makani, baik dari sisi waktu ya dan juga dari atau dari sisi tempat. Sawa'an kana dzalika hissiyan au ma'nawiyan. Dan sama saja baik mendahuluinya itu atau awalnya itu itu dari sisi hissi, ya sesuatu yang konkret, sesuatu yang dapat diraba oleh indera, au maknawiyan atau terdahulunya itu dari sisi maknawi. Takulu engkau katakan ya. Nah, contohnya jituka ba'da zuhri wa qoblal asri. Saya telah mendatangimu ya pada waktu setelah zuhur dan juga sebelum asar. Ya artinya pada waktu di antara zuhur dan asar. Maka ini menunjukkan zaman yang hissi. Kemudian watakulu dan juga engkau mengatakan ja'a Khalidun qabla Asimin. Telah datang Khalid sebelum Asim. Nah, kemudian walahuma halatani dan bagi dua kata tersebut yaitu qablu dan ba'du itu ada dua keadaan. Al-ula, keadaan yang pertama, al-i'robu. Jadi yang pertama itu dia mu'rob, ya dapat di i'rob. Wa huwan nasbu 'ala dhorfiyyati awil jarru bimin. Ya qablu dan ba'du atau qabla dan ba'da itu kalau mu'rob ada dua kemungkinan, yaitu mansub sebagai dhorof atau majrur dengan huruf jar min. Wadhalika fi thalathi suwarin. Dan hal tersebut ya dapat dijelaskan dengan ya tiga gambaran atau tiga kondisi. Berarti suwar asurah ya asuratul ula. Al ula gambaran yang pertama an yudhkarul mudhofu ilaihi yaitu Eh, qablu dan ba'du setelah itu mudhaf ilaihinya itu disebutkan. Nahwu contohnya nadhif asnanaka qablan naumi wa ba'dahu. Nadhif asnanaka qablan naumi wa ba'dahu. Ya bersihkanlah gigimu ya atau ber, uh, sikatlah gigimu sebelum tidur dan setelah tidur. Ya, jadi bersihkanlah gigimu ya, sebelum tidur dan setelah tidur. maka di sini kita lihat mudhof ilaihinya disebut yaitu an-naumi. Ini kalau qabla dan ba'danya itu mansub sebagai dzaraf. Atau bisa juga au min qablin naumi wa min ba'dihi. Ya nadhif asnanaka min qablin naumi wa min ba'dihi. Ya sama, sikatlah gigimu sebelum tidur dan setelah tidur. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, oh, atau tadi ada awil bimin, ya awil bimin yang di atas, itu ada catatan kakinya. Fil ashba'i wan nadhairi, ya dalam kitab al-ashbah wan nadhair, suyuti, ya buah karya as-suyuti rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad pada jilid yang kedua, Safhata Khomsin Wasaba'ina pada halaman 75, Qolal Andalusiyu. Ya, Asuyuti kemudian eh, meng menghikayatkan, meriwayatkan dari Al-Andalusi, Al-dhuruful lati la yadkhulu alaiha min hurufil jarri siwa min khamsatun. Ya, dhorof-dhorof yang tidak dapat kemasukan huruf jar kecuali huruf min itu ada lima. Artinya ada lima dhorof yang tidak bisa kemasukan huruf jar kecuali huruf min atau hanya dapat kemasukan huruf jar min. Apa saja itu inda ya inda kemudian wa ladun kemudian ladun wa ma'a kemudian ma'a wa qabla dan juga qabla wa ba'da dan juga ba'da. Berarti inda, ladun, ma'a, qabla, dan ba'da itu hanya bisa kemasukan huruf jarmin. Yang kita kembali ke atas. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada surat Toha ayat ke-130. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya." Ya, maka di sini ada qabla tulu'i syamsi dan qabla ghurubiha. Ini menunjukkan qabla ini itu mansub sebagai dzaraf. Kemudian waqa uh, eh, faqabla dzarfu zamanin. Maka lafat qabla itu adalah dzaraf zaman mansubun bil fathati yang mansubnya dengan fathah. Muta'alliqun bi sabbih yang dia itu berkaitan dengan fi'il sabbih. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-108 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman au yakhafu an ترد aymanum ba'da aymanihim ya au yakhafu an turadda aymanum ba'da aymanihim yaitu ya bahwa ya atau ya mereka merasa takut ya akan dikembalikan sumpahnya sesudah mereka bersumpah atau sesudah sumpah-sumpah mereka. Maka di sini perhatikan ada ba'da ya ba'da aimanihim. Ba'da di situ mansub sebagai dzaraf. Fa ba'da dzarfu zamanin. Maka lafat ba'da adalah dzaraf zaman mansubun bil fathati yang mansubnya dengan fathah. Muta'alliqun bi turadda yang berkaitan dengan fi'il turadda. Au sifatun li aimanun. Ya, atau sifah bagi lafat aimanun. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Athani, itu tadi gambaran yang pertama, bahwa mudhaf ilaihinya disebutkan. Nah, kemudian gambaran yang kedua, athaniatu maaf ya, tadi as-suratul ula, ini as-suratul thaniatu an yukhdhafal mudhafu ilaihi, yaitu mudhaf ilaihinya itu dihapus. Wa yunwa lafdhuhu dan lafadznya itu diniatkan. Nasson ya, secara uh, nas dari lafadznya itu diniatkan. Duna ghairihi minal alfadhi. Ya, dan yang diniatkan itu bukan lafadz-lafadz yang lain. Berarti lafadz tersebut lah yang di niatkan ya secara pasti, ya secara nas, bukan lafat-lafat yang lain. Wa yabqal i'rabu wa yuhdhafu tanwinu. Maka dia tetap mu'rab. Ya, lafat eh, qablu dan ba'du tersebut itu dia tetap mu'rab. Akan tetapi tanwinnya dihapus. Ya, tanwinnya dihapus. Mengapa tanwinnya tidak dihapus? Kama nal mudhofu ilaihi madhkuran. Karena dia tanwinnya tidak dihapus karena ya seolah-olah mudhof ilaihinya itu tetap disebutkan. Nahwu contohnya ya bedaul mu'tamiru bit tawafi bil baiti qabla sa'i. Ya ya bedaul mu'tamiru bit tawafi bil baiti qabla sa'i Orang yang berumroh tersebut itu memulai dengan tawaf di Baitullah, di Ka'bah, sebelum melakukan sa'i. Ya, dia eh, orang yang umroh tersebut itu memulai dengan tawaf di Ka'bah ya sebelum melakukan sa'i. Nah, maka di sini ya qabla seperti yang sebelumnya ini gambaran yang awal dia itu eh, disebutkan mudhaf ilaihinya. Au min qobli, atau bisa diganti min qobli. Jadi apa? Ya beda'ul mu'tamiru bitawafi bil baiti min qobli. Jadi cukup ya beda'ul mu'tamiru bitawafi bil baiti min qobli. ya, min, min qobli. Sama orang yang umroh tersebut memulai dengan tawaf di Ka'bah min qobli, sebelum. Nah, sebelum apa? Tidak mungkin diniatkan yang lain selainkan sa'i. Karena kan setelah tawaf ya sa'i. Kemudian la yazalu mudhafan, ah, eh, maaf. Fal mudofu qabla mansubun ala dzarfiyati. Maka lafat qabla yang di contoh yang pertama itu dia mansub sebagai dzaraf. Ya, ini jelas karena ada mudof ilaihinya. Au majrurun bimin. Atau kalau dibaca ya beda mu'tamiru bit tawafi bil baiti min qabli saja, maka qobli itu majerur dengan min. Wala yunawwanu dan qobli itu tidak ditanwin. Li'annahu la yazalu mudhofan. Karena qobli itu tetap dalam keadaan mudhof. Wal mudhofu ilaihi mahdhufun zilatil mawjudi Dan mudhof ilaihinya itu dihapus. Ya, menempati kedudukan yang ada manwiyun lafzuhu yang lafadznya itu diniatkan yaitu as-sa'i tuna ghairihi minal alfadhi ya bukan kata-kata yang lain atau bukan lafat-lafat yang lain Asalithatu kemudian gambaran yang ketiga yang berkaitan dengan qablu dan ba'du untuk keadaan yang pertama. Keadaan yang pertama itu kan mu'rob. Ya, untuk mu'rob itu ada tiga gambaran. Pertama mudhof ilaihinya disebutkan. Kedua, mudhaf ilaihi tidak disebutkan dan lafat yang tertentu yang diniatkan. Atsalitsatu, gambaran yang ketiga, an yuhdhafal mudhafu ilaihi wa la yunwa syai'un. Yaitu mudhaf ilaihinya dihapus dan tidak diniatkan apapun sebagai mudhaf ilaihinya. Faya bekol i'rabu, maka dia tetap dalam keadaan mu'rab. Maka pada saat itu wayarji'u tanwinu lizawalil idhofati lafdhan wa taqdiran. Dan pada saat itu karena dia mu'rab, tanwinnya kembali. Karena apa? Secara lafat dan secara takdir itu idhofahnya sudah hilang. Ya, artinya mudhof ilaih tidak disebutkan, kemudian tidak diniatkan apapun. Apapun ya berarti ya idhofahnya sudah hilang secara lafat dan takdir maka tanwinnya dikembalikan. Nahwu contohnya, araf Araftu qimatal waqti wa kuntu qoblan mudi'an liwaqti. Ya, saya telah mengetahui arti penting dari waktu. Dan saya dahulu, ya sebelum ini, itu termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan waktuku. Atau saya adalah orang yang menyia-nyiakan waktuku. Ya, maka di sini apa? Ada kuntu qoblan. Ya, kuntu qoblan. qoblan dzarfu zamanin mansubun bikana. Maka lafat qoblan itu adalah dzarf zaman yang mansubnya dengan kana. Wa yakunu ma'na qabla wa ba'da fi hadhihi surati maka jadilah yang makna qabla dan ba'da pada gambaran yang ketiga ini itu adalah al-qabliyatal mutlaqata wal ba'diyatal mutlaqata. Yaitu ya artinya sebelum secara mutlak. Ya, tidak ada yang tertentu. Pokoknya sebelum ini. Ya sebelum ini itu bisa jadi satu menit yang lalu atau 10 tahun yang lalu itu sama saja mutlak. Wal ba'diyatal mutlaqata atau menunjukkan kesudahan yang mutlak. Bisa jadi satu menit setelah ini atau 10 tahun setelah ini, itu sama. Ya. Ini adalah keadaan yang pertama dari qobla dan ba'da atau qoblu atau ba'du itu adalah mu'rob. Kemudian keadaan yang kedua, al-halatu thaniyatu, itu adalah ya li qablu wa ba'du, untuk qablu dan ba'du adalah al-bina'u alat dommi. Yaitu mabni dengan dhammah. Ini keadaan yang kedua. Nah, walaupun qablu dan ba'du itu mabni dengan dhammah, al-bina'u 'ala dhammi fi mahalli nasbin 'ala dzarfiyyati. Dia itu menempati kedudukan nasab sebagai dzaraf au mahalli jarrin atau bisa juga menempati kedudukan jar ya in sabaqathu min ya jika dia didahului oleh min Ya. Wadzalika idza hudhifal mudhafu ilaihi. Dan itu ketika mudhaf ilaihinya dihapus. Ya artinya mabni dengan dhammah yaitu ketika mabni dengan dhammah itu mudhaf ilaihinya dihapus. Ya wanawa ma'nahu atau mungkin lebih tepat nuwiyah ya. Wa nuwiya ma'nahu tuna lafzihi. Dan maknanya itu diniatkan tanpa lafadznya. Berarti yang diniatkan itu cukuplah maknanya, tidak perlu lafat tertentu. Nahwu contohnya kanan najahu halifi falillahi syukru min qablu wa min ba'du. Ya kanan najahu halifi falillahi syukru min qablu wa min ba'du. Ya sungguh ya dari dahulu kesuksesan itu adalah sekutuku atau kesuksesan itu selalu menyertaiku. Maka hanya milik Allah lah rasa syukur. Ya sebelum dan sesudah ini. Ya karena kesuksesan yang bersamaku ini itu hanyalah berasal dari Allah. Maka hanya milik Allah lah rasa syukur ya baik dari sebelum dan sesudah. Ya min qablu dan min ba'du jadi ini e, menunjukkan diniatkan maknanya saja ya sebelum ini dan sesudah ini tanpa lafat tertentu. Dan qablu dan ba'du di sini itu mabni dengan dhammah yang menempati kedudukan majrur karena didahului oleh huruf jar min. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat ke-91 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Ya al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah sekarang ya engkau baru percaya padahal sesungguhnya engkau telah bermaksiat, telah durhaka qablu ya sejak dahulu. Wa kunta minal musidina. Dan engkau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka perhatikan di sini ada lafat qoblu. Ya. Faqobelu dhorfu zamanin. Maka lafat qoblu adalah dhorof zaman. Mabniyun ala dhommi fi mahalli nasbin yang dia mabni dengan dhommah yang menempati kedudukan nasab sebagai dhorof. Waqala ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Tin ayat ke-7. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fama yukadzibuka ba'da bit... Fama yukadzibuka ba'du bitin. Fama yukadzibuka ba'du bitin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka apa yang menyebabkan engkau mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu ya atau sesudahnya maka di sini ada lafat ba'du ya ada lafat ba'du kemudian um, di sini ya ba'du itu dorof zaman yang mabni dengan dhammah yang menempati kedudukan nasab sebagai dorof Waqala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat keempat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Lillahil amru min qablu wa min ba'du Ya lillahil amru min qablu wa min ba'du Ya hanya milik Allah Uh, hanya milik Allah lah segala urusan sebelum dan sesudah ya sebelum dan sesudah ya kemenangan ya bangsa Romawi kalau dalam konteksnya. Maka di sini faqablu wa ba'du dzarfani mabniyani. Maka lafat qablu dan ba'du pada ayat ini keduanya adalah dzaraf yang mabni mabniyani 'ala domi yang mabni dengan dhammah. Fi mahalli jarrin yang menempati kedudukan jar karena didahului oleh huruf jar min. Kemudian wal farqu baina niyatil ma'na wa niyatil lafzi dan perbedaan antara diniatkannya makna dengan diniatkannya lafat. Ya, jadi tadi ada niat makna dan juga niat lafat. Nah, perbedaannya adalah wal farqu baina niyatil ma'na wa niyatil lafzi dan perbedaan antara diniatkannya makna dan diniatkannya lafat anna niyatal lafzi eh, bahwa yang dinamakan dengan diniatkannya lafat an yulahidhal lafzu al ma'nawiyyu maaf an yulahidhal lafzul manwiyyu ma'nahu fi nafsil mutakallimi tuna ghairihi minal alfadhi ya anna niyatal lafzi an yulahidhal Al-lafzul manfi, manwiyu ma'nahu fi nafsil mutakallimi duna ghairihi minal alfadhi. Bahwa lafat yang diniatkan tersebut, kalau niat lafat ya, lafat yang diniatkan tersebut, itu akan merealisasikan maknanya di dalam diri penuturnya, di dalam diri orang yang mengucapkannya. Berarti ketika orang mengucapkan meniatkan lafat, itu lafat yang diniatkan itu yang akan merealisasikan maknanya. Duna ghairihi minal alfawzi. Dan yang merealisasikan makna itu bukan uh, bukan lafat-lafat yang lain. Wa niyatal makna, ya adapun kalau niat makna, an yulahidhal makna dunan nadhari ila lafzin muayyanin. Atau an yulahadhal makna dunan nadhari ila, ila lafdhin muayyanin. Adapun kalau niat makna, ya yang penting maknanya itu terrealisasi tanpa memperhatikan kepada lafat tertentu. Ya, jadi yang penting maknanya terwujud. Kemudian hil ahwalu tantabiqu ala ghairu almutaqaddimi dzikruha idha hudhifal mudhafu ilaihi. Dan keadaan-keadaan ini itu berlaku juga pada lafat ghoiru. Ya, tadi kan ghoiru kalau tidak disebutkan mudhaf ilaihinya, katanya akan dibahas hukumnya pada qoblu dan ba'du. Nah, maka ini pembahasannya. Bahwa keadaan-keadaan yang berlaku bagi qoblu dan ba'du, itu berlaku juga bagi ghoiru, yang al-mutaqaddimi dzikruha yang telah berlalu penjelasannya. Idza khudhifal mudhofu ilaihi jika mudhof ilaihinya dihapus. Fi nahwi pada contoh ya contohnya hafiztu minal qur'ani asyarata ajzain laisa ghairu. Saya telah menghafal dari Al-Qur'an 10 juz ya bukan yang lainnya. Jadi di sini yang dihafal adalah asyarota ajazain tersebut. yang 10 juz dari Quran dan bukan yang lainnya. Kita lihat catatan kaki. Idha hudifal mudhafu ilaihi ma'a ghairu. Jika mudhaf ilaihi itu dihapus bersama lafat ghairu. Fayushtarotu taqaddumu laisa. Maka disyaratkan didahului oleh kalimat atau kata laisa ijma'an yaitu secara ijma. Au la atau didahului oleh didahului oleh kata la. Alas sahihi menurut pendapat yang lebih kuat. Ya berarti kalau laisa itu disepakati oleh para ulama nahwu kalau la ini ya ada yang mengatakan boleh dan tidak tetapi menurut pendapat yang sahih itu boleh duna ghairihima min adawatin nafi. Dan uh, tidak boleh selain keduanya dari e, perangkat-perangkat penafian. Berarti hanya boleh laisa dan la saja. Kita kembali atas. Fayajuzu fi ghairu al-aujuhud fayajuzu fi, fi ghairu al-aujuhul atiyatu. Maka pada lafat ghairu ini itu ya juzu al aujuhul atiyatu. Ada tiga cara yang memungkinkan dalam membaca ghairu. Al awalu cara yang pertama al i'rabu biduni tanwinin. Ya dia mu'rab tanpa ada tanwin. Ya berarti dibaca mu'rab tapi tanpa tanwin bi'tibari annaha mudhafatun karena lafaz tersebut ya lafaz tersebut dianggap sebagai mudhaf wal mudhafu ilaihi mahdhufun dan mudhaf ilaihinya itu dihapus qad nuwiya lafdhuhu nasson dan lafadznya itu sudah diniatkan secara nas fahiya laisa ya dan ia eh, pada saat itu menjadi isim laisa wal khobaru mahdhufun dan khobar laisanya dihapus. Berarti apa? Wa takdiru, kalau tadi dikatakan hafidhtu minal qur'ani asyarata ajazain laisa ghairu, ya dibaca laisa ghairu, itu dianggap mu'rab tapi tanpa tanwin. Maka artinya apa? Laisa ghairul asyarati mahfudhon. Ya, yang dihafal itu bukan selain 10 juz tersebut. Berarti yang dihafal ya hanya 10 juz itu, selainnya belum hafal. Wayajuzu nasbuha, dan boleh juga dibaca mansub. Ya, mansub tapi tanpa, tanpa tanwin juga. Menjadi apa? Laisa ghoiro. Biang riha. ketika itu dianggap sebagai uh, eh, khobaro laisa, dianggap sebagai khobar laisa. Walismu makhdufun dan isim laisanya dihapus. Ai maksudnya laisal mahfudhu ghairul asyarati. Tidaklah dihafal selain yang sepuluh juz tadi. Athani cara membaca yang kedua al irobu bitanwinin. Ya mu'rob, tapi diberikan tanwin menjadi laisa ghairun au laisa ghairun. Berarti hafidhu minal Qur'ani asyarata ajzain laisa ghairun atau laisa ghairun. Li'annal mudhafa ilaihi mahdhufun. Karena apa mudhaf ilaihinya dihapus. Walam yunwa lafduhu wala ma'nahu. Dan tidak diniatkan lafadznya dan juga maknanya wahuwas laisa. Ya, kalau dia menjadi isim laisa, menjadi ai laisa ghairun mahfudhon. Ya, ai laisa ghairun mahfudhon. Berarti kobar laisanya yang dihapus. Ghairun menjadi isim laisa. Au khabaru laisa atau bisa juga si ghairun itu menjadi kobar laisa. Wa takdiru nanti takdirnya laisal mahfudhu ghairun Ya la yahfsal mahfudhu ghairun. Semua artinya sama. Pokoknya yang dihafal ya 10 juz itu bukan yang selain 10 juz. ats itu cara membaca yang ketiga al-bina'u 'alad dhommi yaitu mabni dengan dhammah fi mahalli raf'in yang menempati kedudukan rafa bi'tibarihi isma laisa karena itu dianggap sebagai isim laisa. Wal mudhafu ilaihi mahdhufun dan mudhaf ilaihinya itu dihapus. Ya, qad ya nuwiya ma'nahu faqat dan yang diniatkan itu maknanya saja. Wal khabaru mahdhufun dan khabarnya dihapus. Wa taqdiru laisa ghairul madhkuri mahfudhun. Ya. Jadi yang uh, Bukanlah ya selain yang disebutkan tadi, selain yang 10 juz tadi, itu yang dihafal. Ya, tiga cara membaca ini semuanya artinya sama. Intinya yang dihafal ya 10 juz, bukan yang selain 10 juz. Kemudian kita masuk kata yang berikutnya yaitu hasbu, yaitu hasbu. Wa huwasmun mahdun. Dan hasbu ini isim yang murni, la dzarfiyatun fihi yang tidak mengandung makna dzaraf. Walahu isti'malani dan hasbu itu memiliki dua penggunaan. al awalu penggunaan yang pertama, ya penggunaan yang pertama an yakuna mudhafan lafdhan wa ma'nan. Dia menjadi mudhaf baik dari sisi lafat dan juga makna. Fayakunu bima'na kafin. Maka pada saat itu dia menjadi makna kafin. Ya, kafin. Apa itu kafin? Ismu fa'ilin min kafa. Yaitu adalah isim fa'il dari kafa. Ya, kafa. Itu isim fa'ilnya adalah kafin atau al-kafi. Kalau ada Al-nya ada ya-nya. Wa yusta'malu isti'malu sifatil mushtaqqati. Maka dia itu digunakan seperti penggunaan sifat-sifat yang mustaq. Ya, mustaq yang diturunkan dari kata lain, bukan isim jamid. Ya. Maka apa? Fayaqa'u na'atan nakirotin. Dia bisa menjadi na'at bagi isim nakiroh. Nah, bu contohnya, marortu birojulin hasbika min rojulin. Ya marortu birojulin hasbika min rojulin saya telah berpapasan dengan seorang laki-laki yang dapat mencukupimu dari seorang laki-laki. Atau ai kafin laka min ghairihi. Yang dia dapat mencukupi bagimu ya dari orang-orang yang lain. Artinya engkau tidak akan perlu yang lain kalau sudah ada orang ini. Fahasbi maka lafat hasbi sifatun li rojulin menjadi sifat untuk lafat rojulin Majerurun bil kasroti, yang dia majerur dengan kasroh. Wal kafu mudofun ilaihi, dan kaf pada hasbika itu menjadi mudof ilaih. Wala yastafidu ta'rifan bihadihil idofati. Dan pada saat ini hasbika itu tidak membawa makna ma'rifah, walaupun diidofahkan kepada domir. Kama takottama, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Waya halan min ma'rifatin dan has hasba ini ya atau hasbu atau hasbi itu bisa menjadi hal untuk isim yang ma'rifah. Kalau tadi untuk nakirah menjadi na'at, untuk menjadi untuk isim yang ma'rifah menjadi hal. Nahwu contohnya ya hasba dengan karena dia hal selalu mansub. Wa yaqa'u halan min ma'rifatin. Nahwu contohnya hada Hisyamun hasbaka min rajulin. Ini adalah Hisyam ya seseorang yang dapat mencukupi segala keperluanmu. Ya, binasbi hasba dengan menasabkan hasba karena dia kedudukannya sebagai hal bagi Hisyamun. Wa yusta'malu isti'malul asma'il jamidati. Dan dia juga dapat digunakan seperti penggunaan isim-isim yang jamit. Fayaqa'u mubtada'an, maka dapat menempati kedudukan mubtada. Au khobaron, atau menempati kedudukan khobar. Awis manasikhin, atau menjadi isim bagi ya yang nasikh. Nasikh seperti inna dan saudari-saudarinya, atau kana dan saudari-saudarinya. Au majaruron biharfi jarrin zaidin. Atau bisa juga majarur dengan huruf jar tambahan. Wala yaqa'u fi mawqi'in i'robiyyin ghairi dhalika. Dan dia tidak terletak sebagai kedudukan i'rab selain ini. Ya berarti ketika digunakan sebagai isim jamid itu hanya berkedudukan sebagai mubtada khobar atau kemudian isim dari nasikh, ya isim inna dan saudari-saudarinya, isim lais, isim kana dan saudari-saudarinya. Kemudian majerur dengan huruf jar tambahan. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat, ya dalam surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat ke-8, Hasbuhum jahannam. Hasbuhum jahannam. Cukuplah bagi mereka jahannam. Maka di sini perhatikan lafat hasbu itu berkedudukan sebagai mubtada. Yang berkedudukan sebagai mubtada. Kemudian di sini beliau melanjutkan qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat ketiga. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan ya barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Maka lafat hasbuh di sini itu kedudukannya sebagai khobar. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat ke-62 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman fa inna hasbakallah ya fa inna hasbakallah ya maka ya sesungguhnya cukuplah Allah yang menjadi ya, pelindungmu yang mencukupimu maka lafat hasba di sini itu adalah isim dari nasikh atau menjadi isim inna wataqulu dan juga engkau katakan ya bikal ilmu fa innahu afdalu minal mali cukuplah bagimu itu ilmu karena ilmu itu lebih utama daripada harta maka lafat hasbi di sini itu adalah huruf ja, e, majerur dengan huruf jar tambahan yaitu ba ya karena kalau secara makna ya hasbukal ilmu fa innahu afdalu minal mali tetapi di sini ditambahkan huruf jar tambahan itu adalah uh, yang pertama, ya, penggunaan yang pertama. Atsani penggunaan yang kedua, an yakuna hasbu mudhofan ma'nan la lafdhan. Yaitu lafat hasbu menjadi mudhof secara makna namun tidak secara lafat. Ai maksudnya yuhdhaful mudhofu ilaihi wa yunwa ma'nahu. Yaitu mudhof ilaihinya dihapus dan maknanya itu diniatkan. Fayubna alat dommi, maka pada saat itu dia dimabenikan dengan Wayaku Wayakunu bimakna laisa ghoiru au la ghoiru. Maka pada saat itu maknanya sama, laisa ghoiru atau la ghoiru. Wayaku sifatan linakirotin. Ya, sama juga. Dia menjadi sifat bagi isim yang nakiroh au halan min ma'rifatin sama juga atau menjadi hal untuk isim yang ma'rifah. Au mubtada'an atau bisa juga menjadi mubtada. syarti iqtiranihi bil fa'i. Namun dengan syarat lafat hasbu tersebut itu bersambung dengan huruf fa. Au yaqa'u khabaron atau hasbu itu bisa juga berkedudukan sebagai khabar walaisa lahu mauqi'un i'rabiyyun ghairu Ya dan tidak ada kedudukan i'rab yang lain selain ini ya selain sifat bagi nakirah hal bagi ma'rifah mubtada kalau bersambung dengan fa atau sebagai khobar ya hanya itu nahwu contohnya raaitu fil madrasati taliban hasbu Ya ra'aitu fil madarasati taliban hasbu. Saya telah melihat di sekolah tersebut satu pelajar saja. Ya la ghairu tidak ada yang lain. Ya maknanya selalu la ghairu atau laisa ghairu. Saya telah melihat di dalam sekolah satu pelajar hasbu tidak ada yang lain. Fahasbu sifatun li taliban. Ya, maka hasbu adalah sifat bagi lafat taliban. Mabniyun alat dommi fi mahalli nasbin. Yang dia mabni dengan dommah menempati kedudukan nasab. Wafi nahwi dan pada contoh, ro'aitu fil madarosati kholidan hasbu. Ya kalau taliban tadi kan nakiroh. Nah ini ma'rifah. Saya telah melihat di dalam sekolah ada kholid, tidak ada yang lain. Ya, karena ini ma'rifah berarti hasbu menjadi hal. Yun alat dhammi fi mahalli nasbin halun. Yang dia mabni dengan dhammah, menempati kedudukan nasab sebagai hal. Wal makna la ghairu, maknanya la ghairu, tidak ada yang lain. Wa nahwu dan contohnya, Hafidhtu thalathata ajza'in minal Qur'ani fahasbu. Saya telah menghafal tiga juz dari Al-Quran, maka tidak ada yang lain. Artinya yang 27 yang juz yang lain itu saya belum menghafalnya. Falfa'u za'idatun litazyinin lafzi. Maka fa yang ada pada fahasbu itu fa tambahan untuk memperindah lafat, untuk menghiasi lafat. Wahasbu hasbu mubtadaun dan lafat hasbu menjadi mubtada mabniyun 'ala dhommi fi mahalli raf'in yang dia mabni dengan dhammah menempati kedudukan rafa ya rafa sebagai mubtada wa khabaruhu mahdhufun dan khabarnya itu dihapus ai hasbi dzalika ya cukup itu saja yang saya hafal ya kemudian wa dzukirahuna wa huwa laisa minadz-dzurufi. Ya, kemudian di sini lafat hasbu itu disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala. Wa huwa laisa minadz-dzurufi padahal hasbu bukan bagian dari dzaraf. Mengapa annahu yubna idza quti'a 'anil idhafati? Ya. Karena lafat hasbu itu menjadi mabni dengan dhammah jika dia itu terpotong atau terputus dari bentuk idofah lafdhon la ma'nan. Ya terputusnya secara lafat bukan secara makna. Karena kalau makna masih bisa diniatkan. Fahuwa dakhilun fi hukmi qablu wa ba'du. Maka ini masuk ke dalam hukum qablu wa ba'du tadi. Ya, itu tadi adalah hasbu. Kemudian kita masuk kata yang berikutnya yaitu awalu ya awalu. Nah, awalu ini walahu isti'malatun. Ya, dia memiliki banyak penggunaan. Ya, awalu ini memiliki banyak penggunaan. Ashharuha salasatun. Tapi yang paling terkenal, paling masyhur itu ada tiga penggunaan untuk awalu. Kemudian al-awalu, ya, al-awalu di sini maksudnya penggunaan yang pertama, al-istiqmalul awalu, penggunaan yang pertama untuk awalu adalah an nasman masrufan. Ya, dia menjadi isim yang munsorif. Ya, menjadi isim yang munsorif. Kemudian la dzarfiyatan fihi dan dia itu eh, tidak memiliki makna zorof Kemudian yu'rabu hasaba ya, yu'rabu hasaba mauqi'ihi minal jumlati. Dan pada saat e, untuk penggunaan yang ini dia di'i'rab sesuai kedudukannya di dalam jumlah. Wa maknahu dan maknanya pada saat itu imma mabda'u syai'il ladzi yuqabilu akhirahu Ya, makna awalu di sini itu bisa jadi eh, permulaan dari sesuatu yang berlawanan dengan akhirnya. Ya, jadi permulaan dari sesuatu yang itu berlawanan dengan akhir dari sesuatu. Nahwu contohnya awalul ghaifi qatara thumma yanhamiru. Ya, awalul ghaifi qatara thumma yanhamiru. Awal hujan itu ya menetes, kemudian tercurah. Ya, atau pokoknya kemudian deras. Ya, awalnya menetes, kemudian deras. Ini maksudnya permulaan sesuatu, permulaan hujan. Au bimakna kalimati sabiqin. Ya, atau bisa jadi bermakna sabiqun. Yang yang terdahulu, yang mendahului. Ai mutakot timun, ya sabiqun artinya mutakot timun, yang mendahului, yang terdahulu. Ad-dallatu alal wasfi. Nah ini menunjukkan akan wasf. Yang di sini maknanya adalah wasf. Nahwu contohnya, tanakkoltu fi masoyi fil mamlakati aman awalan. Ya tanakkoltu fi masoyi fil mamlakati aman awalan. Ya saya telah berpindah pada ya tempat tinggal tempat tinggal di kerajaan ya Mamlaka kerajaan mungkin maksudnya kerajaan Saudi Arabia, ya kerajaan Saudi Arab Saudi aman awalan pada tahun yang pertama. Oh, tapi bukan maksudnya apa? Awalan di sini bukan pertama tapi aman sabiqon au mutaqaddiman min ghairi ta'yinin. Maksudnya adalah tahun yang terdahulu ya tahun yang terdahulu atau tahun sebelumnya tanpa ditentukan, tanpa ada ta'yin, tanpa ada sesuatu yang spesifik di situ. Berarti saya berpindah dari tempat-tempat, tempat tinggal-tempat tinggal di kerajaan Arab Saudi pada tahun yang terdahulu, tahun sebelumnya, ya tidak tertentu. Ya, ini adalah penggunaan yang pertama. Ya, dia menjadi isim yang masruf yang tidak mengandung makna dzaraf. Athani penggunaan yang kedua an yakuna sifatan. Ya, an yakuna sifatan. Menjadi sifah. Bimakna af'alit tafdili. Yang maknanya itu adalah af'alu yang at-tafdil. ya'khudhu hukmahu fi man'is sarfi wa adami ta'nifihi bitta'i. Maka pada saat itu Ya, pada saat itu awalu karena dia itu digunakan sebagai sifat yang maknanya adalah af'alu ya. Maka lafat awalu mengandil, mengambil hukum dari af'alut tafdil. Ya, mengambil, mengambil hukum dari af'alut tafdil. Apa hukumnya? Dia menjadi mamnu minas Ya, yang tadi kan tetap masruf. Nah, ini mamnu minas tidak boleh ditanwin. Kemudian wa'adami ta'nithihi bitta'i dan tidak perlu dimu'annafkan dengan tak sebagaimana isim tafdil. Wa dukhuli min alaihi dan juga dia dapat kemasukan huruf jar min. Wa yakunu makna al-asbaku. Pada saat itu dia menjadi maknanya apa? Al-awalu menjadi al-asbaku. Yang paling terdahulu, Nahwu contohnya anta fil ihsani awwalu min hadaini. Ya, dibaca mamnu minas sorf. Jadi bukan awalun tetapi awalu. Anta fil ihsani awalu min hadaini. Ai asbaku minhuma. Ya, engkau dalam kebaikan itu adalah yang paling terdahulu dibandingkan dua orang ini. Ya, maksudnya adalah ya, yang lebih terdahulu dibandingkan keduanya. Ya, maknanya asbaku sehingga dia eh, tidak boleh ditanwin. ats penggunaan yang ketiga an yakuna dzarfa zamanin bimakna qabla. Ya, penggunaan yang ketiga awala di sini itu bisa menjadi dzarf zaman yang maknanya adalah qabla tohuk muha minal i'rabi wal bina'i ala ma taqaddama bayanuhu. Ya. Maka dia ya didatangkan atau diberikan baginya hukumnya qobla ya diberikan hukum qobla bagi si awala. ya baik dia itu bisa menjadi mokrob, bisa juga menjadi mabni sebagaimana penjelasan yang telah dijelaskan pada qobla ya ala ma taqaddama bayanuhu ya sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan qabla nahwu contohnya asra'tu lil mustaghifi awwalal mustami'ina asra'tu lil mustaghifi awwalal mustami'ina saya telah bergegas kepada orang yang meminta tolong tersebut ya sebelum Ya, awala di sini bermakna qabla berarti sebelum orang-orang yang ingin menolong, ingin mendengarkan itu datang. Jadi saya yang paling awal bergegas eh, mendatangi orang yang meminta tolong tersebut ya sebelum orang-orang yang ingin menolong itu datang. Fa awala dzarfu zamanin mansubun. Maka lafat awwala itu dzarf zaman yang mansub. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-13. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wahum bada'ukum awwala marrah. Ya, wahum bada'ukum awwala marrah. Dan merekalah yang pertama kali memerangi engkau ya atau mereka dan mereka lah yang memerangi kalian pertama kali awala marrotin ya maka di sini menjadi zorof zaman juga waka liga dan juga sebagaimana ucapanmu asra'tu lil mustaghifi awala. nah ini hukumnya sama seperti kobla yang tadi ya saya juga bisa mengatakan asra'tu lil mustaghifi awala. saya bergegas pada orang yang meminta tolong tersebut awala Ya, tidak disebutkan mudhof ilaihinya. al mudhofa ilaihi mahdhufun karena mudhof ilaihinya dihapus wa manwiyun lafdhuhu dan lafadznya diniatkan. Wa kaqaulika asra'tu lil mustaghithi awalan ya bisa juga ditanwin tadi ya sebagaimana pembahasan pada qabla. Sama artinya dan saya bergegas kepada orang yang meminta tolong tersebut ya, secara awal ya pertama-tama. Mengapa li annal mudhofa ilaihi mahdhufun walam yun walafdhuhu wala ma'nahu. Ya, kalau ditanwin seperti itu, itu mudhof ilaihinya dihapus dan lafadznya tidak diniatkan, maknanya juga tidak diniatkan. Watakulu dan juga engkau mengatakan asra'tu lil mustaghithi awwalu Ya bisa juga. Sama sebetulnya artinya, saya bergegas kepada orang yang meminta tolong tersebut pada awal waktu. Ya, sebelum orang-orang yang menolong datang. Bil bina'i alat dommi, yang dengan mabni dengan dommah. li annal mudhofa ilaihi mahdhufun. Karena mudhof ilaihinya dihapus, waman, waman wiyun ma'nahu. Dan maknanya diniatkan. Nah, itu yang Tadi kita bahas mengenai awalu. Sekarang duna. Ya, duna. Duna adalah dhorfu makanin mansubun ala dhorfiyati. Fi yang melatih. Duna adalah dhorof makan yang mansub sebagai dhorof pada mayoritas penggunaannya. Au majerurun bimin atau bisa juga majerur dengan min wa huwa mulazimun lil idhofati fi akthari halatihi. Ya, kalau dan duna ini dia terus dalam keadaan idhofah pada ya mayoritas keadaan-keadaannya. Wa ma'nahu dan makna dari duna adalah at dalalatu 'alal makanil aqrabi ila makanil mudhofi ilaihi jadi duna itu menunjukkan akan tempat yang dekat dari tempatnya mudhof ilaihi. Ya, jadi dunahu ya. Berarti duna di sini menunjukkan kedekatan tempat dari tempatnya si ha tadi si mudhof ilaihinya. Takulu misalnya engkau mengatakan jelas jalastu dunal mudarrisi. Saya duduk di dekat tempat duduk dari Nah, guru. Ya, saya duduk di dekat tempat duduk dari guru. Ai maksudnya fi akrobi makanin ilaihi. Ya jelas tuh fi akrobi makanin ilaihi. Saya duduk di tempat duduk yang dekat dengan tempat duduk guru. Wa qad ta'ti ma'na ghairu dan terkadang duna ini bisa datang dengan makna ghairu selain Kaqaulihi ta'ala dan sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat uh, Yasin ayat ke-23. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'attakhidhu min dunihi alihah." Ya, "A'attakhidhu min dunihi alihah." Ya, mengapa aku akan menyembah ya sesembahan-sesembahan selain di, selain dia itu selain Allah. Maka di sini min dunihi itu maksudnya adalah selain ya ghairu. hiya ala tafsilil madhkuri fi qablu wa ba'du. Dan itu ya sama sebagaimana perincian yang telah disebutkan pada pembahasan ghairu dan ba'du. Kemudian kita lanjutkan al-jihatus situ, yaitu arah yang enam. Wahia yaminun washimalun ila akhirihi, yaitu kanan dan kiri seterusnya sampai selesai. Waqad taqaddamtu fi babi al-maf'uli fihi hukmaha uh, Oh, sampai di situ ya. Wa qad taqaddamtu fi babi al-maf'uli fihi. Dan sungguh saya telah menjelaskan mengenai ini pada bab maf'ul fihi. Wa hukmuha hukmu qabla qablu wa ba'du. Dan hukum bagi arah yang enam itu sama hukumnya seperti hukum qablu dan hukum ba'du. Fatakunu mansubatan ala dzarfiyati dan arah yang enam itu bisa mansub sebagai dhorof. Au rotan bimin. Atau bisa juga majrur dengan min. Au tubna alat dommi. Dan juga bisa mabeni dengan dommah. Ida hudifal mudofu ilaihi wa nuwiya ma'nahu. Jika mudof ilaihinya dihapus dan maknanya diniatkan. Takulu, engkau katakan, Jalastu amamal mudarrisi. Saya telah duduk di hadapan guru. Waqaftu yaminal imami. Ya, saya berdiri di sebelah kanan imam. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat ke-92. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Ya, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang khalfaka ya di belakangmu atau sesudahmu. Ya maka kholfa di sini mansub sebagai dzaraf. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'du ayat ke-11 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman lahu muaqqibatum min baini yadayhi wa min khalfih ya bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran ya min baini yadaihi ya di hadapannya wa min khalfi dan dari belakangnya. Maka di sini min baini yadaihi wa min di sini min khalfihi ya min khalfihi khalfi di sini majrur dengan min. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat ke-12 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman fadribu fauqal a'naq fadribu fauqal a'naq ya dan ya penggallah kepala mereka ya atau ya di atas leher ya di atas leher kayak kepala mereka maka di sini fauqa itu dia mansub sebagai dzaraf wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke 26 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman fa kharra alaihi mush fa kharra alaihi musaqfu min fawqihim ya fa kharra alaihi musaqfu ya fa kharra alaihi musaqfu min fawqihim ya maka hmm, ya maka sakaf atap. Ya maka atap rumah tersebut itu kemudian jatuh menimpa mereka dari atas. Ya maka fauqi di sini majrur dengan min. Wa mithalu bina'ihim 'ala dhammi, maka contoh dari yang enam arah itu yang mabni dengan dhammah itu adalah al-jabalu 'alin. Ya al-jabalu 'alin wan nab'u yakhruju min tahtu. Ya al-jabalu 'alin wan nab'u yakhruju min tahtu. Gunung tersebut tinggi dan mata air atau sumber air itu keluar dari bawah. Nah, bawah apa? Ai min tahtil jabali. Yaitu di bawah dari bawah gunung. Ya gunung tersebut tinggi dan sumber air atau mata air keluar dari bawah gunung. Kemudian yang berikutnya adalah alu. Ya, alu. Alu itu apa? Zorfu makanin bimakna fauqo. Yaitu zorof makan yang maknanya adalah fauqo. Wala yusta'malu illa majeruron bimin. Ya, dan tidaklah digunakan melainkan hanya dia majerur dengan min. Ya, berarti hanya digunakan dalam keadaan majerur dengan min. Wala yudofu, dan tidak diidofahkan. Ya. Kita lihat catatan kaki. Idza kana la yudafu fala da'iya liwad'ihi ma'adzuru fil mulazimati lil idofati fi aktaril halati. Ya jika alu ini tidak bisa diidofahkan, maka sebetulnya tidak ada gunanya ya diletakkan dalam atau disebutkan atau diletakkan dalam pembahasan ini bersama dhorof-dhorof yang selalu datang dalam keadaan idofah pada mayoritas keadaannya. Ya. Illa ala ro'yi man yujizu tahu. Ya, tapi kenapa disebutkan di sini? Ya, melainkan kalau mengikuti pendapat ulama nahu yang memperbolehkan alu itu datang dalam keadaan idofah. Qalal Jauhariyu fi As-Sahahi. Berkata Al-Jauhari al rahimahullahu taala dalam kitab beliau As-Sahah. Al-Mujallad sadisa pada jilid yang ke-6, safhata khamsin wa thalathina wa arba'imiatin wa alfaini. Pada halaman 2435. Wa yuqalu dan dikatakan, Ataituhu min alid dari Ataituhu min alit dari. Saya mendatanginya dari atas rumah. Bikasril lami. Ya, dengan mengkasrohkan lam yang ada pada Ali. Ai min Ali. Ya, min Ali. Maksudnya adalah min Ali. Dari arah atas. Intaha. Ya, sampai di situ ucapan dari Al-Jauhari. Qala Ibnu Hisyamin, akan tetapi Ibnu Hisyam rahimahullahu taala berkomentar fi syarh Syudzuri dalam kitab beliau syarah dari Asyudzur itu beliau mengatakan pada safhata sab'in wa mi'atin pada halaman 107 innahu sahwun yaitu adalah kekeliruan ya kekeliruan cara membaca yang seperti itu wallahu a'lamu ini menunjukkan terjadi perbedaan pendapat ulama apakah alu itu boleh diidofahkan atau tidak. Kemudian beliau melanjutkan ke atas wa ma'nahu dan makna dari alu adalah dalalatu ala anna syai'an a'la min akhara. Itu menunjukkan bahwa sesuatu itu lebih tinggi daripada sesuatu yang lain. Wa huwa mu'rabun munawwanun. Dan alu itu mu'rob dan dapat ditanwin. idza kana nakirotan. Ya, jika dia itu nakiroh. ai yadullu ala uluwin ghairi muayyanin. Ya, dia ketika itu dia menunjukkan ketinggian yang tidak tertentu. Walam yudof la lafdhan wala ma'nan. Dan tidak dapat diidofahkan baik secara lafad dan juga secara makna. Nahwu contohnya, Sakotol hajaru min alin. Ya, batu tersebut jatuh dari atas. Nah, ini mu'rob, dia um, majarur dengan huruf jarmin. Artinya apa? Ai min makanin alin. Ya, dari tempat yang tinggi. La min fauqi syai'in makhsusin. Ya, tidak dari tidak berarti dari atas sesuatu yang khusus yang tertentu. Fakoda yakunul mur faqad yakunul muradu min fauqi jabalin au baitin au syajaratin. Dan terkadang maksud dari alun atau alu atau alin ini itu adalah dari atas gunung. Ya, atau dari atas rumah atau dari atas pohon. Ya. Kemudian kita lanjutkan Wa yubna 'ala dhammi idza kana ma'rifatan. Dan alu itu dimabnikan dengan dhammah jika dia itu ma'rifah. Maksudnya apa? Ayyadullu 'ala 'uluwin muayyanin. Jika dia menunjukkan akan ketinggian yang tertentu. Wa khudifal mudhafu ilaihi wa nuwiya ma'nahu. Dan pada saat itu dihapus mudhaf ilaihinya dan maknanya itu diniatkan. Nahwu contohnya tamatta'tu birrabi'i min asfalil wadi wa min alu. Ya. Saya menikmati Rabi' ya bisa musim semi atau anak sungai, mungkin anak sungai dari um, lembah yang rendah, dari tempat yang terendah dari lembah dan juga dari atas. Ya wa min alu Fa'alu mabniyatun alat dhommi. Maka lafat alu itu mabni dengan dhommah fi mahalli jarin yang menempati kedudukan jar. Li'annaha ma'rifatun karena pada saat itu alu ma'rifah. Bisa babi dalalatiha ala uluwin muayyanin. Karena itu menunjukkan akan ketinggian yang tertentu. Li'anna takdiro karena takdirnya wa min alil wadi ya dari tempat yang tertinggi dari lembah wali annal mudhofa ilaihi manwiyun ma'nahu dan karena mudhof ilaihinya diniatkan maknanya wa ilal asma il mutaqaddimati asyara biqaulihi maka pada isim-isim yang tadi disebutkan tadi itu Ibnu Malik rahimahullahu taala mengisyaratkan mumbina bina'an ghairan ila akhirih. Hai maksudnya mum ghairan dhammata bina'in. Ya dhammahkanlah lafat ghairu atau ghairan dengan dhammahnya dhammah mabni. In adim tama lahu udif. Udifa ya. In adim adimta malahu udifa Ya, ghairu. In adim tamalahu udifa ghairu. Maksudnya apa? Ai lam tajidil mudhofa ilaihi fil kalami. Jika engkau tidak mendapati mudhof ilaih pada jumlah. Wa qawluhu dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala nawiyan ma'udima. Maksudnya apa? Ai nawiyan ma'nal mudhofi ilaihil mahdhufi. Sambil meniatkan makna mudhaf ilaih yang dihapus. Ma'annahu lam yasruh bi alladhi tanwihi huwa lafzu awil ma'na. Meskipun belum jelas ya apakah yang engkau niatkan itu adalah lafat atau makna yang masih belum jelas. Lakin minal ma'lumi annal murada al-ma'na qablu ka ghairu. Ya, maksudnya, lakin minal ma'lumi annal murada al makna. Walaupun belum jelas yang engkau niatkan itu lafat atau makna, akan tetapi ya sudah diketahui. Merupakan perkara yang sudah diketahui, bahwa yang dimaksud itu adalah yang diniatkan itu makna sudah cukup. Tidak perlu lafat tertentu. ka ghairu. Ay, maksud dari ka ghairu, inna lafzo qobalu mithlu ghairu fil hukmis sabiqi. Bahwa lafat qablu itu serupa dengan lafat ghairu pada hukum yang telah berlalu penjelasannya. Wa huwal bina'u idha hudhifal mudhafu ilaihi wa nuwiya ma'nahu. Yaitu dia menjadi mabni jika dihapus mudhaf ilaihinya dan maknanya diniatkan. Wa yajuzu fihi bila tanwinin. Dan boleh pada kedua kata tersebut, qoblu dan ghairu, itu didommahkan tanpa tanwin. Au dommul awwali wa kasruthani ma'at tanwini. Atau boleh juga dibaca dommah yang pertama didommahkan, kemudian yang di kedua dikasrohkan dengan tanwin. Ini pembahasan mengenai cara membaca alfiyah. Ya, karena Nadom Alfiah itu kan cara membacanya banyak. Mungkin hafalan kita berbeda dengan hafalan orang lain. Tidak perlu disalahkan. Barangkali memang orang lain mengikuti cara membaca yang berbeda. Contohnya di sini, pada bait yang ke-411 itu ada yang bacanya qablu ka ghairu ba'du hasbu awalu. Ya, ada yang seperti itu. Atau ada qablu ka ghairin ba'du hasbu awalu. Dua cara membaca itu boleh. Yang kita lihat catatan kaki, ini dapat unzur, dapat dilihat di I'rab al-Alfiyati pada kitab I'rabul Alfiyah, Sofhata Sab'ina pada halaman 70. Kemudian thumma dzakarol alfadhallati tashtariku ma'a qablu fi hadza. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan lafat-lafat yang sama dengan qablu pada perkara ini. Wa atafaha bil wawil madhkurati wal mahdhufati. Dan di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala itu menyebutkannya atau mengatofkannya itu ada yang dengan wawu, ada yang tidak. Atau wawunya ada yang disebutkan, ada yang dihapus. Kan disebutkan ba'du hasbu awwalu Wadunu wal jihatu aidon wa alu. Ada yang ada wawunya, ada yang tidak. Ya. Wa kulluha biduni tanwinin. Dan semua dibaca tanpa tanwin. Ba'du hasbu awalu dunu dan seterusnya. Lil wazni. Karena mengikuti wazan dari syair. Thumma dhakara annan nuhata a'rabu lafdha qablu wa ma ba'dahu minal asma'i bin nasbi ma'at tankiri. Kemudian Ibnu Malik rahimahullah taala menyebutkan bahwa para ulama nahwu itu mengi'rob lafat qoblu dan juga lafat-lafat isim yang disebutkan setelahnya ya ghairu ba'du hasbu awalu dan seterusnya itu dibaca mansub dengan ma'at tankiri ya jika dia itu nakiro seperti qoblan ya kemudian ba'dan dan seterusnya. Ya, kemudian wal muradu bihi dan yang dimaksud di sini hadful mudhafi ilaihi wa adamu niyati lafdhihi wala ma'nahu yaitu dihapusnya mudhaf ilaih dan tidak diniatkan lafadznya dan juga maknanya. Wa hadzal hukmu la yantabiqu 'alal jami'i Ya. Akan tetapi hukum ini tidak berlaku bagi semuanya. Bal yakhruju minhu hasbu wa alu. Ya, akan tetapi hasbu dan alu itu dikeluarkan dari yang memungkinkan di Arab dengan nasab dan nakiroh tadi. Kama takot damas, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.